الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وكرمه على العالمين وهو أرحم الراحمين وشرعنا بشارعة القرآن الأديم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه مخلصين له الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس ورحمة للعالمين أما بعد أي الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صلاة وسلام دائما تلازما على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعين محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة شفيء أمة وهو في خلق عظيم واعلموا أن الله تعالى قال في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم معاشر المسلمين رحمكم الله Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan segala aturan perintahnya dan menjauhi setiap larangan yang dikendaki oleh Allah. Karena yang demikian ini untuk kepentingan kita sendiri agar kita menjadi orang selamat, bahagia di dunia dan di akhirat. Masyurun rahimatullah salah satu daripada cabang dari takwa ini adalah antara lain dituntutnya seorang mutakin untuk bisa memberikan keamanan dan kenyamanan kepada sesama saudara yang muslimnya bahkan kepada semua lingkungan yang ada di sekitarnya. Marilah kita perhatikan apa yang disampaikan Rasulullah Wasallam pada waktu Haji Wada, pada waktu beliau wukuf di Padang Arafah musim Haji Wada. Beliau menyampaikan sebuah tausiah yang satu di antaranya adalah inna dima'akum wa amwalakum wa aradukum haramun alaikum kahurniyati yaukumikum hadha fi syarikum hadha fi baladikum hadha wa satalqawna rabbakum fasada al-akfas alakum al-amalikum ala fala tarju'u ba'di dadadam yadribu wa'adukum riqobabat kami kutip dari Rahikul Maktum halaman 544 yang artinya masyarakat muslimin lebih kurang wahai kaum muslimin sesungguhnya darahmu adalah termasuk nyawa harta bendamu dan kehormatanmu semuanya merupakan kehormatan bagimu seperti kehormatan hari ini yaitu hari nahar bulan ini bulan dua Dzulhijjah dan di tanah ini yaitu tanah haram Masyur Rasul Rahmatullah Pidato Rasulullah tersebut menegaskan bahwa seorang muslim tidak boleh mengganggu muslim lainnya baik atas darahnya jiwanya, hartanya apalagi kehormatannya sesama muslim adalah saudara oleh karena itu sama mereka haruslah saling menciptakan rasa aman dan nyaman dan tenteram perhatikan sabda Rasulullah lain hadukum hatta yang mana nabi wa tidak sempurna iman seseorang sepanjang dia belum bisa memberikan keamanan atas perilaku dan ucapannya. Dalam kesempatan lain beliau juga menggambarkan seorang muslim sebagai lebah yang bila mencari makan ia hanya memilih makanan yang baik dan bila hingga pada sebuah tempat sekalipun tempat itu rapuh maka tempat itu tidak akan menjadi rusak oleh olehnya sedikit pun artinya tidak membahayakan artinya seorang muslim yang baik di mana saja ia berada ia tidak pernah mengganggu atau merugikan orang lain sedikit pun. Hal ini sebagai warning, pemanasan bagi umat Islam dimanapun berada, bahwa pada saatnya pasti akan muncul gangguan-gangguan keamanan dan kenyamanan ini. Dan kenyataan hidup sehari-hari ternyata masih banyak di antara kita yang tidak bisa memberi keamanan, kenyamanan bagi orang lain. Perkataan dan tindakannya sering mengganggu dan merugikan orang lain. Hal ini dapat kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang muslim bahkan namanya pun pakai nama muslim. KTP-nya pun KTP muslim. Bahkan pakaiannya pun pakaian muslim. Tetapi sikap dan perbuatannya sama sekali tidak mencerminkan seorang muslim. Karena perilakunya kurang islami. Dan masih suka menyakiti orang lain. Mendolimi orang lain Bahkan masih banyak orang muslim yang tega memfitnah mengadu domba sesama muslim. Tindakannya terkadang sangat melampaui batas sehingga tidaklah pantas bila ia disebut sebagai orang muslim. Perhatikan saja apa yang marak akhir-akhir ini. Terjadinya bom yang meledak di sebuah masjid. Belum lagi aksi-aksi teroris, aksi brutalisme, aksi vandalisme, dan lain sebagainya belum juga kita tengok anak-anak kita yang kelak kalau sudah lulusan ujian mereka semaunya mengganggu orang jalan dengan kendaraan bermotornya dengan pakaian ini coret-coret. Semuanya adalah gambaran bahwa mereka masih ada orang-orang yang tidak bisa memberikan keamanan dan kenyamanan kepada orang lain. Masyurah muslimin rahmatullah pada Allah Ta'ala dalam sebuah hadis kusia diriwayatkan Ibu Najah menegaskan aku mengharamkan diriku untuk berbuat dolim. Oleh karena itu kamu di antara kamu sekalian jangan sekali-kali mendolimi. Persoalan muslimin yang kami hormati, kenapa sampai terjadi hal yang sedemikian? Padahal kita sudah tahu. Yang pertama masih banyaknya di antara kita yang belum bisa meninggalkan penyakit dengki, iri hati. Yaitu tidak suka melihat orang lain senang, apapun alasannya sehingga jika ada orang lain yang mendapatkan kenikmatan baik itu harta, jabatan, pangkat, titel, kehormatan dan lain-lain, maka akan timbul kecenderungan untuk memuji, memusuhi dan menyakiti. Penyakit demikian ini timbul karena pertama tidak memandang kenikmatan sebagai suatu karunia yang harus disyukuri, melainkan memandangnya bahwa kenikmatan itu sebagai suatu keharusan apalagi yang harus ada pada dirinya. Akibatnya ketika kenikmatan yang diharapkan itu datang pada orang lain, tidak rela. Timbul kebenciannya, iri terhadap orang lain itu. Yang kedua, karena tidak kona'ah, tidak beriman, yaitu tidak merasa cukup dan ikhlas atas karunia yang diterimanya. Dan tidak ikut merasa senang dengan kenikmatan yang diterima oleh orang lain. Akibat tidak konaah itulah, maka timbul sifat iri dan ingin mengganggu orang lain sebagai kompensasinya. Padahal kita tahu masyur muslim seperti diisyaratkan dalam Al-Quran bahwa yang membagi rezeki dan sebagainya ini adalah Allah Ta'ala. Oleh karena itu marilah kita tingkatkan dan kita tinggalkan sikap dengki, kita bersihkan hati kita dari sikap yang bukan orang lain, karena itu merusak amal kita sendiri. Sebaliknya kita tumbuhkan sikap kona'ah dan syukur Sebab sikap tersebut dapat menghilangkan rasa dengki, benci, serta menumbuhkan sifat dermawan. Dalam hal ini masyur muslimin Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Iya kumal hasad fa innal hasada yakulu hasanat kama takulu narul hatab awil us." Jauhlah olehmu sikap dengki, karena dengki itu akan memakan semua amal kebaikanmu, sebagaimana api menghanguskan Bagaimana kayu api bakar yang membakar seluruh rumput-rumput yang kering. Masyurah muslimin rahimahumullah. Yang kedua, yang menyebabkan bagian dari orang kita suka mengganggu orang lain ialah karena dirinya belum pernah merasakan betapa sakitnya kalau diganggu oleh orang lain. Jika ia sudah pernah merasakannya, tentu ia tidak akan mau mengganggu orang lain. Oleh karena itu, Sebelum kita diganggu oleh orang lain lebih baik kita hindari jangan mungkin sikap atau perilaku yang dapat mengganggu orang lain. Atau lebih dahulu kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Tidakkah kalau aku menempeleng orang ini, aku sendiri kalau menempeleng merasa sakit, dengan kita menghindari sikap tersebut, insya Allah orang lain pun tidak akan mengganggu kita. Dengan pengertian kalau kita mau memberikan keamanan kepada orang lain, maka orang lain pun akan menjamin keamanan kita dalam hal mengganggu ini Rasulullah bersabda al muslimu man salim muslim min muslimina min lisani wa yadi rawal bukhari muslim seorang muslim yang sebenarnya adalah orang yang selamat orang lain orang Islam lainnya selamat daripada lisan dan perbuatannya dalam kesempatan yang lain juga disebutkan Rasulullah lain hadukum hatta yuhibbal nafsi kami hubbalin hatta yuhibbal yaki kami hubbal nafsi tidak sempurna iman salah satu di antara kamu sehingga kamu bisa mencintai orang lain seperti kamu mencintai diri sendiri. Yang ketiga masyur muslimin yang menyebabkan orang muslim masih suka mengganggu ketentraman orang lain karena ia tidak sadar bahwa perbuatan seperti itu dapat menimbulkan permusuhan dan perpecahan serta dapat memutus tali persaudaraan. Yang demikian itu karena seorang dalam bertindak sering tidak mempertimbangkan akibat baik dan buruknya. Dengan nalar yang cekak mereka lakukan. Akibatnya ia menyesal saat berefek negatif dari perbuatannya itu. Timbul halal sambil yang membuat jasir menjadi sengsara. Padahal Allah Ta'ala mengutuk orang-orang yang memutus silaturahim ini. Begitulah disebutkan dalam hadis al Jadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Allah Ta'ala menyatakan mengharamkan dirinya untuk melakukan dolim. Oleh karena itu Allah Ta'ala menegaskan, aku perintahkan kepada kamu semua untuk tidak saling mendolimi. Dalam kehidupan kita tidak sedikit permusuhan dan perpecahan terjadi ke perbuatan saling mengganggu dan menyakiti sesama kita. Oleh sebab itu, Islam tidak hanya melarang perbuatan mengganggu orang lain, tetapi juga mengancamnya dengan siksa yang pedih. Perhatikan ayat Allah dalam surat Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'duna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi ma iktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan mereka yang menganiaya, mengganggu, menyakiti orang-orang mukmin lelaki maupun perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa nyata. Kaum ini rahimakumullah, yang keempat yang menyebabkan orang di antara kita suka menyakiti orang lain ialah karena kita memiliki tabiat yang kasar. Tabiat kasar itu timbul karena hatinya juga kasar. Hati yang kasar akan melahirkan perbuatan yang kasar pula sebagai refleksinya. Termasuk perbuatan menyakiti orang lain dan tidak memberikan keamanan kepada mereka. Mengapa hati bisa menjadi kasar? Yang demikian karena hati tersebut tidak pernah berhalus dengan zikir dan ibadah kepada Allah. Sehingga sifat Allah yang lembut, latif, tidak dapat mensifati dan tidak dapat menjiwai hatinya yang pada akhirnya sifat tabiat kasar selalu digertakan hidupnya walaupun ia mengaku beriman maka marilah kita berbanyak zikir dan beribadah kepada Allah agar hati kita menjadi lembut dan halus sehingga kelak akan melahirkan perbuatan yang terpuji dan memberi ketenteraman bagi orang lain Dalam ini hal yang kasar ini Allah Taala berfirman dalam surat Al-Araf, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa darabna li jahannam katsiran minal jinni wal insi, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum la yusiruna biha." ولهم آذان يسمعون بها أولئك كالأنعام بل balhum abal, ulaika هم ghafirun dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka kebanyakan dari jin dan manusia mereka mempunyai hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ajaran-ajaran Allah. Maka itu seperti hal orang semacam itu seperti binatang, bahkan lebih jelek daripada binatang. Mereka itulah orang-orang yang lalai, jadi hati yang tidak pernah digunakan untuk mengingat kepada Allah, tidak pernah berzikir dari ayat-ayatnya, akhirnya menjadi kasar, dapat melahirkan perbuatan yang kasar, dan bahkan lebih sesat daripada binatang. Waliyahzubillah. Yang kelima, yang menimbulkan seorang yang senang melakukan dolim pada orang lain, ialah karena ambisi keduniawian yang terlalu berlebihan. Berupa simbol harta, takhta, jabatan, wanita. Ambisi yang berlebihan itu dapat melahirkan perbuatan yang menghalalkan segala cara. Ia cenderung akan menggunakan jangan apa saja termasuk dengan melakukan fitnah, teror, bahkan menyingkirkan lawannya dengan membunuh demi untuk mendapatkan ambisi duniawinya. Oleh sebab itu, ambisi duniawi tidak diperbolehkan dalam Islam karena sikap itu dapat menjadikan manusia lupa akhirat dan tujuan Allah. Masyurah muslimin rahimahullah. Oleh karena itu, Mari kita bersama-sama memahami bahwa kita sebagai orang muslim yang konsekuensinya adalah harus mematuhi ajaran-ajaran Allah tentang Islam ini. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diiringi taufik dari Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kita benar menjadi muslim dan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الذي أمرنا بالاتخاذ والإبصام حبل الله الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين فيا أيها المسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وتم بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى في كتاب العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعي تابعي تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين واهلك الكفرة المشركين وانصر الإسلام والمسلمين واهلك كلمتك الدين اللهم ارحم أمة محمد وانشر أمة محمد واصلح أمة محمد اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك وقمرك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان ولك البلاغ لا حول ولا قوه الا بالله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر